atharuhu fi tazkiyatin nufus yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul Habibullah taala terakhir kita sudah memasuki pembahasan yang keempat yaitu maqasidul Quran wa tadabbur fiha inti-inti pembahasan di dalam Al-Quran dan mentadaburinya yang mana kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya Al-Quran kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasul yang paling mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pembahasannya Waalaikumsalam pembahasannya di dalam surat-suratnya ayat-ayatnya tidak lepas dari tiga hal yang telah kita sebutkan yaitu takrirut tauhid wa umuril aqidah penetapan tentang tauhid yaitu tauhidullah baik tauhidur rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat begitu juga penetapan tentang perkara-perkara i'tiqad yang berkaitan dengan al-umur al-istiqadiyah, keyakinan-keyakinan, perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah taqrirul ahkam asy-syar'iyyah. Pembahasan yang ada di dalam Al-Qur'an yang kedua adalah berkaitan dengan tatrirul ahkam syar'iyyah. Penetapan dan penjelasan tentang hukum-hukum syar'i. Yang halal dan yang haram, perintah dan larangan dan sebagainya. Yang terkait dengan al-ahkam syar'iyyah hukum-hukum syariat. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah penyebutan qasasul anbiya was penyebutan tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad alaihissalam dan juga tentang berita-berita atau kondisi umat-umat terdahulu. Begitu juga akhbarul kufar wal musyrikin berita-berita tentang kondisi kaum kufar dan orang-orang musyrik wa ahwalihim ma'a rasuli rabbil alamin dan kondisi mereka ketika mereka berjumpa dengan dakwah para rasul alaihim salam kemudian mu'allim menutup pembahasan yang keempat ini dengan menyebutkan ayat-ayat yang yang mana di dalam akhir di akhir atau di penghujung ayat-ayat tersebut semuanya menghasung kita untuk kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh ya, tafakum wa tadakkur benar-benar kita memikirkan makna-maknanya dan maksud-maksudnya Kemudian kita hubungkan dengan tiga hal dari pembahasan inti di dalam Al-Quran tersebut. Apakah ayat ini berkaitan dengan takrirul aqidah, takrirul tauhid wa umuril aqidah? Atau ayat ini berkaitan dengan takrir al-ahkam Atau ayat ini berkaitan dengan zikru qasasil anbiya sabiqin wa akhbaril kuffar wal musyrikin? sehingga kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari ayat yang kita baca tersebut. Dan bisa jadi satu ayat bisa mengandung tiga pembahasan ini sekaligus. Sebagaimana disebutkan oleh muallif di sini, wal yurahad anna ba'da maqasidil Quran ta'ti mumtazihatan. Faqad ta'ti al-qissah mutadamminatan bayan amri bayan amrin fil aqidah. Dan perlu untuk diperhatikan bahwasanya inti pembahasan di dalam Al-Qur'an itu bisa ada pada satu ayat ya, berkumpul pada satu ayat atau satu surat ya. Sebuah ayat bercerita tentang kisah menyebutkan tentang kisah umat terdahulu atau kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tapi di sisi lain juga mengandung perkara-perkara akidah perkara-perkara akidah wa tushiru ila hukmin syar'i dan juga bisa jadi mengandung pula penjelasan tentang hukum syariat jadi inti-inti pembahasan yang ada dalam Al-Quran yang jumlahnya tiga itu bisa berkumpul dalam satu ayat sekaligus. Ya. Nah, demikian pembahasan yang keempat ini ditutup dengan hal ini. Ya. Kemudian kita akan memasuki pembahasan yang terakhir dari tadabburul Quran ini. Pembahasan yang kelima yaitu wasailut tadabbur wasailu at-tadabbur wasilah-wasilah yang bisa ditempuh untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an ya, wasilah-wasilah jalan-jalan sebab-sebab yang bisa ditempuh agar kita bisa mentadaburi Al-Qur'an قال المؤلف حفظه الله تعالى للتدبر وسائل مهمة وهي ميسرة للمسلم untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an untuk bisa mentadabburi kalamullah ada sebab-sebabnya ada wasilah-wasilahnya ada jalan-jalannya wasilah-wasilah yang muhimmah yang sangat penting wa hiya muyassaratun lil muslim dan wasilah-wasilah tersebut jalan-jalan tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi, bagi kaum muslimin nikmat dari Allah karunia dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wasilah-wasilah tadabbur ini dimudahkan bagi kaum muslimin. Pemindalika di antara wasilah-wasilah tersebut jalan-jalan yang bisa ditempuh tersebut agar kita bisa mentadaburi Al-Qur'an yang pertama adalah al-wasilatul ula qiraatul Qur'anil azim yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an tersebut Wadadarusuhu Wafahmu wa ma'anihi qiraatul Qur'anil Azim wa tadarusuhu wa fahmu ma'anihi membaca Al-Qur'an mempelajarinya dan memahami makna-maknanya walaisal maqsudu huna bil fahm ay yafhamuhu ka ulama al mujtahidin dan bukanlah yang dimaksud di sini memahami makna-makna Al-Qur'an makna ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran maknanya kita harus bisa memahaminya seperti pemahamannya para ulama ya. para mujtahidin para ulama ahlu ijtihad ahli ijtihad bukan seperti itu ya. Ya. karena kalau seperti itu kalau itu yang dimaukan maka sangat menyusahkan bagi kaum muslimin secara umum. atau bi mustalahati ahli al atau juga paham istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama di bidang ilmu tafsir misalnya. kemudian juga seperti itu. Tidak dituntut seperti itu. Ya. Innamal fahmu alladhi yuhaqqiq ma'na al-ayah min jihati dilalatiha al-ammah. Yang dimaksud dengan pemahaman yang dimaukan di sini adalah pemahaman yang dengannya kita bisa memahami makna ayat ya, dari sisi dilalahnya yang umum maknanya secara umum saja itu yang kita dituntut minimalnya seperti itu minimalnya ayat yang kita baca kita bisa memahami makna-maknanya secara umum Tentu saja jika kita lebih bisa lebih mendalami ilmu tafsir, ya, bisa memahami makna ayat-ayat Al-Quran secara lebih detail, maka ini tentunya lebih baik dan lebih afdol, lebih utama. Ya. Namun secara umum, minimalnya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita bisa memahami maknanya secara umum. Selanjutnya langsung dibuka halaman 22 bagi yang memegang kitabnya karena dari halaman 17 sampai halaman 21 itu taklik ya. Taklik catatan kaki yang agak panjang. Mungkin kalau kita baca seluruhnya waktunya tidak mencukupi. Ya. Jadi kalau bisa dibaca sendiri ke ahsan ya. Namun kita ringkas, kita langsung masuk ke halaman yang ke-22. Kemudian di situ muallif hafizahullah taala menyebutkan wa mithlu hadzal fahm perhatikan pada ucapan muallif wa mithlu hadzal fahm yuhassiluhu al-muslim bi muraja'ati kutub tafsir al-mutayassarah agar kita ketika kita membaca Al-Quran kita bisa paham makna ayat-ayatnya hal ini bisa kita raih hal ini bisa kita wujudkan dengan kita memurojaah kitab-kitab tafsir dengan kita memurojaah kitab-kitab tafsir yang mudah bagi kita ini salah satu jalan salah satu cara agar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca yaitu dengan memurojaah membaca kitab tafsir yang mudah kitab tafsiril baghawi seperti kitab tafsir baghawi susah juga ini ya. buat tafsir ini kathir mungkin juga kalau bagi keumuman kaum muslimin juga susah berat masih wa tafsir Ibn Sa'di wanahwiha. Nah, ini mungkin kitab tafsir yang ketiga yang disebutkan di sini mungkin lebih mudah ya. Lebih mudah untuk dibaca oleh kaum muslimin secara umum. Ya. Yaitu tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ya. yang ma'ruf dengan kitab Tafsir As-Sa'di. Nah, ini minimalnya kita bisa membaca kitab ini. Jadi mungkin penting untuk selanjutnya diadakan gurus, diadakan kajian-kajian taklim yang khusus membahas kitab tafsir, ya. tafsir asal Kitab tafsir yang mudah, namun memuat faidah yang sangat banyak, ya. faidah ilmiah yang sangat melimpah. Ya. Yang ini juga bantahan bagi perkataan Yahya al-Hajuri yang merendahkan kadar dari tafsir sadi ini. Kata dia, tafsir As-Sa'di ini levelnya hanya untuk orang-orang awam. Padahal kalau dia mengkaji lebih dalam tafsir As-Sa'di ini, memuat ilmu yang sangat melimpah, baik ilmu nahwu, ilmu usul dan sebagainya. Dan tidak bisa direndahkan dan diremehkan kadar keilmuan yang ada pada kitab tafsir ini. Nah, jadi ya untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita minimalnya memurojaah dan membaca kitab tafsir. Wafatkan kana salaf ala hada dan inilah yang dilakukan oleh kaum salaf Mereka dahulu ridwanullahi taala alaihi majma'in melakukan dan mengamalkan yang demikian ini. Untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, mereka membaca kitab-kitab tafsir. ذكر الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره الأخبار التي رويت في الحظ على العلم بتفسير القرآن الإمام الطبري rahimahullah taala menyebutkan di dalam muqaddimah kitab tafsirnya khobar-khobar dan riwayat-riwayat yang diriwayatkan tentang anjuran dan motivasi agar kita mengilmui tafsir Al-Quran. Beliau menyebutkan dalam mukadimah kitab tafsirnya nukilan-nukilan yang diriwayatkan tentang pentingnya kita berilmu tentang tafsir Al-Qur'an, mengetahui ilmu tafsir. Wa man yufassiruhu minas sahabah dan juga siapa yang menafsirkannya. Ayat demikian ditafsirkan dengan demikian. Siapa yang menafsirkannya dari kalangan sahabat? Abdullah ibn Abbas atau yang semisalnya Ibnu Umar ridwanullahi taala alaihim ajma'in wa awrada fihi jumlatan min al-athar fi dan beliau menyebutkan Al-Imam Tabari menyebutkan beberapa riwayat-riwayat tentang hal itu. Kemudian di sini disebutkan beberapa riwayat dari salaf dari sahabat dan kaum salaf tentang motivasi dan dorongan agar kita bisa mengetahui atau mengilmui ilmu tafsir an Ibni Mas'udin dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala beliau berkata kana ar-rajul minna idza ta'allama asyra ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihunna wal 'amala bihin dahulu salah seorang di antara kami yaitu para sahabat jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran tidaklah dia melewatinya sampai dia mengetahui makna-makna ayat 10 ayat tersebut dan beramal dengannya ini adalah kebiasaan para sahabat dahulu beliau mereka tidak mempelajari tidaklah mempelajari 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran mereka tidak ya, melampauinya sampai mereka betul-betul paham maknanya dan mengamalkannya. An Abi Abdurrahman As-Sulami rahimahullah diriwayatkan dari Abu Abdurrahman seorang Tabiin berkata haddatsana alladhi kanu yuqri'unana annahum kanu yastaqri'una minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan kepada kami para sahabat yang dahulu membacakan Al-Qur'an kepada kami bahwasanya mereka yaitu para sahabat tersebut meminta untuk dibacakan Al-Quran meminta Nabi untuk membacakan Al-Quran kepada mereka fakanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yukhallifuha حَتَّى يَعْمَلُوا بِمَا fiha مِنَ الْعَمَلِ dan dahulu mereka tidaklah mempelajari 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran tersebut ya, jika mereka mempelajari 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak meninggalkannya, tidak melampauinya sampai mereka beramal dengan apa-apa yang terkandung di dalam 10 ayat tersebut. Fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Mereka menyatakan fata'allamna al-Qur'an, maka kami mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya secara bersamaan ya, ini adalah kebiasaan para sahabat tidaklah mempelajari 10 ayat dari ayat-ayat Al-Quran kecuali mereka benar-benar memahami maknanya dan mengamalkannya. An Masruqin rahimahullah qala qala Abdullah walladhi la ilaha ghayruh ma nazalat ayatun fi kitabillahi illa wa ana a'lam fima nazalat demi zat yang tidak ada ilah selainnya bersumpah dengan nama Allah tidaklah turun satu ayat pun dari kitabullah dari Al-Qur'an kecuali aku telah mengetahui di mana turunnya dan kapan turunnya tentang apa ayat tersebut turun dan kapan turunnya dan di mana turunnya. Ya. Tentang apa ayat tersebut turun dan di mana turunnya. Walau a'lamu makana ahadin a'lam bi kitabillahi minni tanaluhul mataya la Kalau seandainya aku mengetahui ada seorang yang lebih berilmu dariku tentang kitabullah, tentang Al-Qur'an, maka aku akan mendatanginya. Maka aku akan mendatanginya. Nah, ini menunjukkan hirsnya para sahabat, semangatnya mereka untuk mengilmui Al-Quran, ya, memahami Al-Quran dengan secara detail, ya, tentang apa ayat tersebut turun dan di mana turunnya. Yang tentunya hal itu akan sangat membantu untuk memahami ayat tersebut. Pengetahuan tentang asbabun nuzul, pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat, di mana turunnya, tentang apa ayat tersebut turun sangat membantu untuk memahami ayat tersebut secara utuh. Kemudian di sini muallif menyebutkan kalam Al-Imam Tabari rahimahullahu taala sampai pada halaman yang ke-24. Ya. Di situ intinya inti dari kalam Al-Imam Muttabari di sini adalah bahwasanya mentadaburi Al-Qur'an tidaklah bisa diraih kecuali dengan memahami makna-makna ayatnya seseorang tidak akan bisa mentadaburi Al-Quran kecuali harus dengan memahami ayat-ayat yang dia baca. Nah, ini intinya. Ya, sehingga ini merupakan uh, hendaknya hal ini mendorong kita, memotivasi kita untuk lebih bisa memahami makna-makna ayat Al-Quran yang kita baca sehingga kita bisa mentadaburi ayat-ayat tersebut. Nah, Kemudian Al-Mu'allif Hafizahullah Ta'ala menyebutkan al wasilah Thaniyah Wasilah yang kedua ya, Jalan dan sebab yang kedua yang bisa ditempuh Agar seorang bisa mentadaburi Al-Quran Dengan benar Adalah Al-Amalu Bima Fihi Al-Amalu Bima Fihi Beramal dengan Al-Quran tersebut Beramal dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran tersebut. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله تعالى pernah Aisyah salah satu istri Nabi alaihissalatu wassalam ditanya tentang firman Allah wa innaka la'ala khuluqin azim ditanyakan kepada beliau makana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya Rasulullah ya, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha faqalat maka beliau menjawab kana khuluqul Quran akhlaknya beliau adalah Al-Qur'an yaitu bahwasanya Kalau kita ingin mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka itu semua telah ada di dalam Al-Quran. Akhlak beliau mencerminkan Al-Quran, karena beliau adalah orang yang paling beramal dengan Al-Quran tersebut. An Hudzaifah radhiyallahu taala an dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala an qala beliau berkata ya masyarul qurra wahai sekalian qurra istilah qurra di kaum salaf dimaknai dengan para ulama ya, yang ahli di dalam bidang Al-Quran ya. para ulama ya. beda dengan istilah qurra di zaman sekarang kalau qurra di zaman sekarang ini hanya yang memang pandai baca Al-Quran sebatas itu tapi di zaman salaf dahulu yang dimaksud dengan kurra adalah para ulama. Para ulama. Ya mahsyarul kurra istatimu faqad sabaktum sabakan ba'idan. Wahai sekalian kurra istiqamahlah kalian. Dan sungguh kalian telah mendahului dengan perjalanan yang jauh Fa'in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Dan jika kalian menyimpan ke kanan dan ke kiri, maka kalian akan maka kalian telah sesat ya, dengan kesesatan yang jauh. Ini sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala menghimbau kepada para qurra yang beliau temui ketika itu agar istiqamah yaitu mengamalkan Al-Quran yang telah mereka pelajari. Nah. Wa yurwa an Ali an Ali bin Abi Talib radhiyallahu radhiyallahu taala an diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an beliau berkata ya hamalat al-Quran atau ya hamalat al-ilm wahai para pembawa Al-Quran atau juga diriwayatkan ya hamalatul ilm wahai pembawa ilmu wahai para pembawa ilmu ayahmanu bihi fa innama al fa innamal alimu man amila bima alima beramallah dengannya yaitu dengan Al-Qur'an tersebut fa innamal alimu man amila bima alima karena sesungguhnya yang dimaksud dengan seorang alim seorang yang berilmu itu adalah yang mau beramal dengan apa yang telah dia ilmui. Mau beramal dengan apa yang telah dia pelajari. Inilah seseorang yang bisa disebut sebagai seorang alim. Wa wafaqa ilmuhu amalahu dan ilmunya mencocoki amalannya. Ilmunya sesuai dengan amalannya, tidak menyelisihinya. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز ترقيهم dan akan datang suatu kaum yang membawa ilmu ini namun ilmu-ilmu tersebut tidak melampaui kerongkongan-kerongkongan mereka yaitu tidak sampai masuk dalam kolbunya hanya diucapkan di lisan-lisannya yukhalifu amaluhum ilmahum amalannya menyelisihi ilmu mereka amalan yang mereka lakukan menyelisihi ilmu yang telah mereka pelajari wa tukhalifu sariratuhum niyatahum dan perkara yang tersembunyi pada mereka menyelisihi apa yang tampak dan zahir dari dari mereka yajlisuna khilafan yubahi ba'duhum ba'da mereka duduk di majelis-majelis ilmu namun yang mereka lakukan adalah mereka saling berbangga antara satu dengan yang lainnya yubahi ba'duhum ba'da mereka berbangga-bangga dengan ilmu yang ada pada mereka bukan berilmu untuk diamalkan bukan mencari ilmu untuk diamalkan tapi untuk berbangga-bangga dengan ilmu yang mereka dapatkan. Hatta innar rajula la yaghdibu aw la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa Sampai seorang marah kepada teman duduknya jika teman duduknya itu meninggalkan dirinya dan duduk di majelis yang lain meninggalkan majelisnya merasa tersinggung dia Hal ini menunjukkan fasadnya, rusaknya niat yang ada di dalam qalbunya. Ulaika la tas'ud ama a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi taala. Mereka lah orang-orang yang amalan-amalannya itu hanya berputar berputar di majelisnya saja, tidak terangkat ya, tidak diangkat kepada Allah itu amalannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa nasallallahu taala ay minal ami minal amilina bi 'ilmina. Kemudian selanjutnya langsung kita masuk ke halaman yang berikutnya ya. Yudkar Anil Hasan Al Basri disebutkan diriwayatkan dari Al Imamul Hasan Al Basri bahwasanya beliau berkata rahimahullah Amar nasa ayyamalu bil Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk mengamalkan Al-Qur'an. Fattakhidhu tilawatahu عملا أو فاتخذوا تلاوته amalan. kemudian mereka menjadikan tilawahnya bacaan Al-Quran tersebut adalah sebagai amal tapi intinya perintah intinya adalah untuk mengamalkan Al-Quran tersebut tapi karena mengamalkan Al-Quran tidaklah bisa diraih kecuali dengan membacanya maka membaca Al-Quran pun dianggap sebagai amalan. Tapi tujuan intinya adalah untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. al tuh tsalitsah. Wasilah yang ketiga. Jalan yang ketiga, sebab yang ketiga yang bisa kita tempuh agar kita bisa mentadaburi Al-Quran dengan baik. Ta'limu wa da'watu ilaihi, mengajarkan Al-Quran tersebut dan mendakwahkannya mengajarkan Al-Quran tersebut dan mendakwahkannya Qadjabil hadis diriwayatkan dalam sebuah hadis marfu dari Rasulullah alaihi beliau bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian seutama-utama kalian semulia-mulia kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an qira'atan وتفسيرا وعلمه dan mengajarkannya ini golongan manusia yang terbaik yaitu yang mempelajari Al-Quran baik kirahnya, cara membacanya, tafsirnya, memahami maknanya dan sebagainya dari cabang-cabang ilmu Al-Quran wa'allamahu dan mengajarkannya mendakwahkannya Wan Abdullah bin Umar diriwayatkan pula dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala beliau berkata alaikum bil Quran fata'allamuhu wa 'allimuhu abna'akum wajib bagi kalian untuk mempelajari Al-Qur'an maka pelajarilah Al-Quran tersebut dan ajarkanlah Al-Quran tersebut kepada anak-anak kalian. Fa'innakum anhu tus'alun. Karena kalian, karena semuanya kalian akan ditanya tentang Al-Quran tersebut. Wabihi tujizau. Dan dengan Al-Quran tersebut, engkau akan diberikan balasan fa'innakum anhu tus'alun engkau akan ditanya tentang Al-Quran tersebut apakah engkau sudah mempelajarinya apakah engkau sudah mengamalkannya ini masing-masing dari kita akan ditanya kelak di yaumil qiyamah tentang apa yang sudah kita lakukan terhadap Al-Quran ini sudahkah kita mempelajarinya sudahkah kita mengamalkannya apa sejauh apa kita telah berbuat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran ini kita akan ditanya masing-masing kita wabihi tujzaun dan dengan Al-Quran tersebut kita akan dibalas barang siapa yang pelajarinya mengamalkannya maka akan dibalas sesuai dengan kadar amalannya namun barang siapa yang a'radu anhu berpaling darinya berpaling dari mempelajarinya dan, dan mengamalkannya maka dia akan dibalas dengan balasan yang setimpal wa kafabi wa liman 'abida dan cukuplah ini semua sebagai wa'ilam sebagai nasihat bagi barang siapa yang memiliki akal yang sehat al-wasilatul rabi'ah wasilah yang keempat sebab yang keempat yang bisa kita tempuh adalah ia lail bihi kita menegakkan sholat malam melakukan sholat malam dengan Al-Quran tersebut dengan kita membacanya di dalam sholat-sholat malam kita. Liannahu akbar al-awqat muwata'atan lil qalb. Karena pada malam hari itu adalah waktu yang sangat tepat bagi hati kita ketika mentadaburi Al-Quran Inna إن ناشئة الليل هي أشد wa aqwa muqina Sesungguhnya waktu malam itu sangat tepat ya, untuk kita bisa mentadaburi Al-Quran. Wal musalli fi qiraatihi wa salatihi innama yunaji rabbahu dan seorang yang sedang salat itu di dalam bacaan Al-Qur'annya, di dalam salatnya dia adalah seorang yang sedang bermunajat kepada Rabbnya. Anil Bayadi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'ala an-nas wa hum yusallun wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ati dari Al-Bayadi radhiyallahu taala an mengisahkan bahwasanya Rasulullah suatu ketika pernah keluar menemui manusia para sahabat dan mereka sedang melakukan sholat. Suara mereka alat. Salah satunya mengeraskan, saling mengeraskan suaranya. Mereka saling mengeraskan suara satu sama lain dengan Al-Quran, dengan bacaan Al-Quran mereka. Maka Rasulullah SAW memberikan teguran, menegur mereka. Innal musalli yunaji rabbahu azza wajalla Wal ma yunajihi. Sesungguhnya seorang yang sholat itu sedang bermunajat berbisik dengan rohnya. Maka hendaknya dia melihat, memperhatikan dengan apa yang dia bermunajat dengannya. Wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Janganlah kalian janganlah salah seorang atau sebagian kalian mengeraskan bacaan Al-Qur'an atas sebagian yang lain. Jadi kita dilarang terkhusus di masjid kita mengeraskan bacaan Al-Quran kita sehingga mengganggu saudara kita yang lain. Ini dilarang. Ini membaca Al-Quran. Ya. Terlebih lagi kalau kita berbuat keributan di, dalam masjid ya, sehingga mengganggu orang lain maka ini dosanya lebih besar. An atau kita langsung lanjutkan ke wasilah yang kelima wasilah yang terakhir al wasilatul khamisah wasilah yang kelima yang terakhir yang bisa kita tempuh untuk kita bisa mentadaburi Al-Qur'an dengan benar dengan sempurna adalah istihdarul qalb inda qiraatihi yaitu dengan kita menghadirkan hati kita ketika kita membacanya kita khusyuk, benar-benar khusyuk menghadirkan hati kita, ya, tidak melayang pikiran kita, ya. tapi benar-benar kita hadirkan, benar-benar kita konsentrasi dan khusyuk. Liannahu wajjahun minallahi ilaika. Yakinilah bahasanya apa yang sedang kita baca tersebut, Al-Quran tersebut adalah ditujukan kepada kita. Awamiruhu wa nawahihi wa nidaatuhu wa ayatuhu baik perintah-perintahnya, larangan-larangannya, panggilan-panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, panggilan-panggilannya tersebut ditujukan kepada kita. Wa ayatuhu, begitu juga ayat-ayatnya. Rasail minallahi ilaika. Itu semua adalah risalah yang Allah turunkan untukmu. Ya. Ditujukan kepadamu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala berkata Ibnu Mas'ud, "Man arada al-ilma fa bil Qur'an." Barang siapa yang menginginkan ilmu maka wajib baginya untuk mempelajari Al-Qur'an. Fa inna fihi khabarul awwalina, khabarul awwalina wal akhirin. Karena di dalamnya terkandung khabar-khabar berita tentang orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang di masa berikutnya. Kemudian terakhir di sini waqala al-Hasan al-Basri nukilan dari ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah membagi para pembaca Al-Qur'an dengan tiga golongan. Qurra'ul Qur'an salatatu asna. Para pembaca Al-Qur'an itu ada tiga jenis. Yang pertama, pun ittakhaduhu bid'atan ya'kuluna bih. Nauzubillah, ya. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an tersebut sebagai ya, bido'atan seperti barang dagangan yang dia makan dengan Al-Quran tersebut ya. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Al-Quran ini dengan harga yang murah. Ini golongan yang pertama. Wasin pun aqamu hurufahu wa dayya'u hududahu. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang benar-benar ketika membaca Al-Quran bacaannya bagus ahkam tajwidnya bagus bacaannya fasih namun mereka bayya'u hududahu menyanyiakan hukum-hukumnya hukum-hukum Al-Quran tersebut dia sia-siakan ya. dia abaikan wastaqalu bihi ala ahli biladihim dan dia berbuat zalim terhadap orang-orang yang ada di negerinya wastadarru bihil kathura hadzal dharb min hamatil Quran la katharahumullah. Golongan yang seperti ini banyak ya dari para pembaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah tidak membanyakkan jumlah mereka. Ini kelompok yang kedua, golongan yang kedua. Kemudian golongan yang terakhir wasin pun amadu ila dawa'il Qur'an fawadu'uhu ala da'i qulubihim. Ini golongan yang terbaik yaitu mereka yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran untuk mencari obat untuk mengobati penyakit yang ada di kalbu-kalbu mereka, penyakit syubhat, penyakit syahwat. Mereka mempelajari Al-Quran untuk bisa mengobati penyakit yang ada di dalam kalbunya. Waqadu bihi Dia membaca Al-Quran tersebut ya, menyendiri untuk bisa merenungi maknanya wahanau bihi fi baradisihim dia khusyuk ya di dalam baju-baju mereka intinya mereka khusyuk ya mereka benar-benar memahami Al-Qur'an ini dan mengamalkannya wastasyaru al-khauf mereka merasakan rasa takut kepada Allah wartaddu al-hazn mereka sedih ya dengan ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran tersebut bihim al-ghayth mereka orang-orang yang telah Allah berikan minuman kepada mereka dengan air hujan ya maksudnya diberikan rahmat dan karunia untuk bisa mempelajari Al-Quran ini dan mengamalkannya wayansur bihim ala al alal ada dan dengan karena orang-orang inilah Allah menolong kaum muslimin atas musuh-musuh mereka. والله لهذا dhab في حملة القرآن أعز من الكبريات الأحمر demi Allah golongan ini golongan yang ketiga ini dari golongan-golongan para pembawa Al-Qur'an ini lebih mulia dari al kabrit al ahmar Wallahu maknanya apa ini? Al-Kabir al ahmad Intinya golongan ini adalah golongan yang paling mulia ya. Yang paling mulia dari para pembawa Al-Quran Yang hendaknya kita berusaha untuk bisa menjadi golongan yang ketiga ini Bukan menjadi golongan yang pertama maupun golongan yang kedua dengan ini kita akhiri pertemuan kita dan kajian kita sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bisa kita amalkan bukan sekedar hanya tambahan wawasan namun benar-benar bisa kita terapkan dan kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alamin.